Dosa besar yang ke-38 ini adalah menuntut ilmu untuk dunia karena mengejar materi dunia dan menyembunyikan ilmu. Ini merupakan dosa besar yang masih berkaitan dengan e, niat tentu saja kita ketahui bersama bahwa keikhlasan merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Setiap amal yang kita eh, yang kita maksudkan untuk bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyaratkan padanya keikhlasan. Disyaratkan padanya keikhlasan. Demikian pula amal menuntut ilmu yang merupakan salah satu amal yang sangat agung, sangat mulia dan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya ini haruslah dilakukan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah kita hanya kepadanya semata wa ma illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan ketaatan-ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian pula menuntut ilmu ini adalah satu amalan yang agung yang harus kita niatkan lillah. Yang harus kita niatkan lillah karena ini adalah taqarrub ilallah subhanahu wa taala. Ikhwani fid din Allah wa iyyakum jami'an. Pada e, dosa besar yang lalu kita telah membahas tentang riya. Secara umum riya ini berlaku pada amalan-amalan yang tujuannya untuk e, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya termasuk salah satunya adalah menuntut ilmu karena ria ini juga merupakan salah satu dosa besar nah ini mungkin masuk dalam penyebutan suatu yang khusus setelah yang umum ya pembahasan umum tentang ria sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu nah ini sekarang kita membahas secara khusus ria ataupun eh, ketidakikhlasan di dalam menuntut ilmu nah ini adalah salah satu di antara dosa besar Mengenai hal ini kita kemarin sudah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang yang menuntut ilmu. Secara khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian seorang yang mempelajari ilmu ya ia mengajarkannya dan ia membaca Al-Qur'an Lalu ia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama alim fama amilta fiha." Apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau gunakan? Eh, untuk apa nikmat tersebut engkau gunakan? Lalu ia mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika." Aku telah mempelajari ilmu, menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu semata, ya Allah. Demikian pengakuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala kadzabta." Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liuqala 'alimun. Tapi engkau melakukan itu semua, engkau mempelajari ilmu, menuntut ilmu agar engkau dikatakan alim. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an supaya disebut qari'. Ya, supaya disebut qari'. Supaya disebut hafiz. Faqad qil. Dan begitulah kenyataannya, artinya ucapan-ucapan dan pujian-pujian itu telah dialamatkan kepadamu dan kamu telah mendapatkan pujian-pujian itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian ia diperintahkan agar diseret pada wajahnya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini adalah akibat uh, dari ketidakikhlasan di dalam menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bukan memberikan ganjaran atau pahala baginya, justru Allah Subhanahu Wa Taala melemparkannya ke dalam api neraka. Karena dia melakukan itu semua bukan karena Allah, tapi mengejar sebutan ya mengejar sebutan, mengejar pujian, mengejar sanjungan, mengejar popularitas. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memperingatkan kepada kita ya tentang bahaya ancaman neraka bagi orang-orang yang menuntut ilmu ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا la به السفهاء ولا تخير به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau untuk mendebat orang-orang jahil dan janganlah kamu melakukan itu untuk mendapatkan tempat yang mulia di dalam majelis, tempat yang terhormat di dalam majelis yaitu dia janganlah menuntut ilmu ya agar dikatakan ulama ya agar dipandang oleh orang-orang jahil sebagai orang alim dan agar mendapat tempat terhormat di tengah-tengah manusia. Jangan mengejar sebutan dan jangan mengejar kedudukan. Barang siapa berbuat demikian, maka ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah neraka. Ya faman fa'ala dzalika fannar annar. Ya jadi janganlah kita ingin karena ingin mendapatkan status ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kedudukan dari ibadah yang agung yang kita lakukan ini, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah suatu hal yang sangat mulia, ya salah satu amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salah satu di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu adalah orang itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28. Eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Yaitu ulama yang meng, eh, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya maksud dari ayat ini adalah yuridu inna ma yakhafuni min khalqi man man alima jabaruti wa izzati wa sultani. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepadaku di antara hamba-hambaku ialah orang yang mengerti tentang keperkasaanku, kemuliaanku dan kekuasaanku hingga muncullah dalam hatinya perasaan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini membawanya kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-alimu man khafa Allah. Orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi perasaan takut ini mendorong mereka untuk menjauhi riak, ya dan mendekati keikhlasan berusaha untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi riya ya ancaman-ancaman yang sangat mengerikan yang berkaitan dengan riya ini ya berkaitan dengan riya atau e, kita katakan e, melakukan suatu perkara bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya demikian pula janganlah kita menuntut ilmu untuk mencari dan mengejar materi ya mengejar keuntungan duniawi Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ia tuntut semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya namun ya ternyata ini merupakan penjelasan ya bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i mimma yubtagha bihi wajhullah maksudnya adalah ini adalah ilmu syar'i yang yang wajib dipelajari semata-mata untuk mencari riba Allah Subhanahu wa taala namun ternyata ia menuntutnya semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi materi duniawi maka ia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Dia tidak mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Nah demikian. Dan ilmu yang dituntut ya dengan tidak ikhlas ini, ya ilmu yang dituntut dengan uh, dengan ria ini, ini adalah termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana Rasulullah saw Alaihi Wasallam telah berdoa dalam satu uh, doa beliau berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa'udzubika min ilmin la yanfa' dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang menyimpang dari qala Allah dan qala Rasul dan ilmu yang dituntut karena selain Allah Subhanahu wa taala ya karena manu, karena materi ya, karena pujian karena popularitas karena mengejar status dan jenisnya ikhwani fiddin dan pada pendengar yang berbahagia ya oleh karena itu, ya salah seorang ulama salaf mengatakan, ya salah seorang ulama salaf mengatakan yaitu Hilal bin Al-Alla. Beliau mengatakan talabul ilmi syadidun. Menuntut ilmu itu sulit, ya berat ya wa hifdzuhu asyaddu min talabihi akan tetapi menjaganya lebih sulit lagi menjaga ilmu itu lebih sulit lagi daripada ya menuntut ilmu itu sendiri menjaganya lebih sulit daripada mendapatkannya ya sebagaimana kita ketahui bersama kita mendapatkan hidayah ini ya memang suatu yang luar biasa tapi yang lebih luar biasa lagi adalah kita menjaga hidayah tersebut berada tetap di atas hidayah, istiqomah di atas hidayah. Nah, itu yang lebih sulit lagi. Nah, Hilal bin Al-Ala mengatakan, ya, talabul ilmi syadid wa hifzuhu asyaddu min talabihi dan menjaganya itu lebih sulit daripada mengejarnya ataupun mendapatkannya. Lalu ada yang lebih berat lagi wal amalu bihi asyaddu min hifzihi. Mengamalkannya lebih sulit lagi daripada menjaganya. Ya mengamalkannya lebih sulit lagi daripada menjaganya. Mengamalkan ilmu itu sulit, berat ya dan lebih berat daripada menjaga ilmu itu sendiri. Wassalamatu minhu asyaddu minal amali bihi. Dan selamat dari cobaan-cobaan ilmu itu lebih sulit daripada mengamalkannya. Ya, ujian-ujian ilmu ya seperti kita mengikhlaskannya, kita mendermakan ataupun mengeluarkan zakat ilmu, menjauhi diri dari sifat hasad yang yang senantiasa dan sering ya menggerogoti ya ataupun menyerang ahli ilmu ataupun orang-orang yang berilmu. Nah, ini adalah satu yang sangat berat ya. Ya selamat dari fitnah ilmu atau cobaan ilmu itu lebih berat lagi. Nah, demikian para pendengar yang berbahagia. Ya jadi ya hendaknya kita mengikhlaskan ibadah ini yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita uh, menuntut ilmu itu untuk mengejar sebutan liqal alim supaya dikatakan dia itu alim, supaya dikatakan qari, supaya dikatakan kiai, supaya dikatakan ustad ya, supaya dikatakan muallim, ya ataupun untuk mengejar status ya supaya ya dimasukkan dia dalam golongan ulama supaya digolongkan dalam eh, atau supaya di, diberikan kepadanya tempat yang terhormat di dalam majelis ya supaya mendapatkan kedudukan ya di dalam majelis dan sejenisnya. Nah, ini harus kita bersihkan diri kita wahai para penuntut ilmu dari eh, niat-niat e, ya ke seperti ini. Ini merupakan syahwat. Ya, syahwat yang tersembunyi yang ada di dalam hati manusia ia menyerang siapa saja, tidak pandang bulu, orang awam maupun kalangan terpelajar, ya para orang-orang jahil maupun kalangan ulama, ya. Nah, demikian. Jadi hendaknya kita bersihkan itu dari eh, niat-niat semacam ini. Demikian pula menuntut ilmu untuk mendapatkan materi-materi duniawi. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Bagaimanakah keadaan kalian bila fitnah menimpa kalian sehingga membuat beruban orang-orang yang dewasa dan membuat cepat tua anak-anak muda. Orang-orang menjadikannya sebagai sunnah. Bila dirubah, ya maka serempak mereka mengatakan sunnah telah dirubah. Maka ada yang bertanya, bilakah hal itu terjadi wahai Abu Abdullah, Abu, Abu uh, wahai Abu Abdurrahman? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, yaitu jika para para qori melimpah jumlahnya, sementara ahli fikih sedikit jumlahnya. Jika pimpinan pemimpin-pemimpin kalian bertaburan banyaknya, sedangkan orang-orang yang amanah sangat sedikit jumlahnya. Kemudian apabila idza ultumisatid dunya bi amalil akhirah, apabila keuntungan dunia itu dicari dengan amalan akhirat, ya wa tufqiha li ghairi li ghairi li ghairi dinillah dan orang-orang tidak lagi mendalami ilmu agama, ya, keuntungan dunia dicari dengan amalan akhirat materi-materi dunia dicari dengan amalan-amalan akhirat yaitu munculnya ketidakikhlasan ataupun fenomena ria sum'ah ujub di tengah-tengah manusia ini salah satu fitnah ya seperti sekarang ini kita lihat ikhwanifiddin amal-amal yang seharusnya bisa disembunyikan ya yang dianjurkan oleh nabi untuk disembunyikan justru dilakukan secara terang-terangan ya seperti misalnya Nabi menganjurkan ya solat-solat sunnah ini ya terut, eh, termasuk di dalamnya solat-solat sunnah rawatib dan solat salat sunat solat solat sunat lainnya itu untuk dikerjakan di rumah bahkan eh, eh salah solah ya, eh, eh solat yang paling utama itu adalah solat yang dikerjakan di rumah ya ilal maktubah kecuali solat fardu solat wajib solat lima waktu itu dikerjakan di masjid ya Nabi juga mengatakan, jadikanlah bagian dari sholatmu itu di rumah, janganlah jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Jadi Nabi menganjurkan agar kita mengerjakan sholat-sholat sunnah itu eh, di rumah. Tujuannya salah satunya adalah untuk menghindar dari pandangan manusia. Dan ini untuk melatih kita untuk mengikhlaskan ibadah dan melatih diri untuk menjadi seorang hamba yang tersembunyi hamba bertakwa lagi tersembunyi. Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal khafiyyal ghani. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, tersembunyi, lagi kaya hati. Ya, jadi ini melatih kita untuk berlaku ikhlas, untuk meraih keikhlasan, yaitu mengerjakan amalan-amalan sunat ini di rumah. Namun apa yang terjadi sekarang ini, fenomena yang terjadi sekarang ini, ya, salat-salat sunnah ini justru dilakukan di masjid berjamaah terang-terangan ya ya mereka tidak pikir lagi apakah amal itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak dari sisi lain mereka telah e, membuka peluang-peluang untuk riak di dalam amal mereka coba lihat sekarang ini fenomena munculnya ya kita katakan salat far, uh, e, solat duha berjamaah salat tasbih berjamaah bahkan ada salat uh, salat taubat berjamaah ya dan sejenisnya ya dilakukan beramai-ramai di dalam masjid ya justru sebaliknya ya salat-salat fardu dikerjakan di rumah ya ketika azan berkumandang memanggil mereka untuk mengerjakan salat lima waktu sehari semalam mereka justru mengerjakannya di rumah ini ini ini adalah suatu eh, kita katakan uh, perkara yang terbalik ini ya terbalik seharusnya ya ya amal-amal eh, kita katakan wajib ini ya salat lima waktu ini dikerjakan di masjid adapun salat-salat sunnah itu ya dikerjakan di rumah kita menyembunyikan amal ibadah kita tapi demikianlah ya salah satu fitnah akhir zaman yang akan menimpa kamu yang membuat beruban orang-orang dewasa yang membuat cepat tua anak-anak muda ya yang menjadikan sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah apabila bid'ah itu akan dirubah, maka mereka serempak mengatakan sunnah telah dirubah. Nah, coba lihat ya ikhwani para uh, pendengar yang berbahagia, ya amal-amal yang seharusnya disembunyikan ya, mereka lakukan ya secara terang-terangan. Nah demikian Ya terlepas lagi itu apakah cara seperti itu dibenarkan dalam syariat atau tidak Mereka tidak pikir lagi ke arah itu Waliyahzubillah Nah, diriwayatkan juga dari Sulaim bin Qais ia mengatakan suatu ketika Umar berkhutbah di hadapan kami. Beliau menyebutkan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Ali berkata kepadanya, "Bilakah hal itu terjadi wahai Amirul Mukminin?" Maka Umar mengatakan, "Jika orang-orang tidak lagi mendalami ilmu agama." Ya, ya jika orang-orang tidak lagi mendalami ilmu agama ilmu agama sekarang ini dijadikan sebagai uh, ilmu alternatif ya ilmu yang urutannya kesekian begitu adapun ilmu dunia itulah yang yang diprioritaskan itulah yang diprioritaskan ya padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari ya untuk mencari akhirat dengan dunia bukan mencari dunia dengan akhirat Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan karunia yang Allah telah berikan kepada kamu itu ya akhirat ya dan wala wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan memang ya nasib kamu ataupun bagian kamu di dunia. Artinya ya menurut ayat ini Ya, akhirat itu harus kita prioritaskan. Amalan akhirat itu harus lebih kita prioritaskan. Agama harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan-kepentingan duniawi. Bahkan dunia yang kita miliki ini harus kita gunakan untuk mengejar akhirat. Ya, bukan sebaliknya. Ya, namun coba lihat sekarang ini, adilkah kita? Kita menghabiskan waktu kita mungkin sampai seperempat abad ya seperempat abad kita habiskan usia kita untuk mengejar ilmu dunia mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3 dan seterusnya kalau ada kalau ada terusnya ya ya kemudian kita habiskan ber, mungkin tah, eh, eh, tah sudah berapa juta habis uang kita untuk mengejar ilmu dunia sudah berapa buku kita beli untuk pelajaran-pelajaran dunia ya habis waktu kita sampai seperempat abad untuk mungkin ya seperempat abad untuk mengejar ilmu dunia. Tapi untuk ilmu akhirat ya kita, terlalu bakhil, kita terlalu kikir ya untuk mengeluarkan sedikit harta ya untuk membeli buku agama. Ya, membeli buku agama. Dan kita sangat bakhil untuk mendermakan waktu kita menuntut ilmu syar'i di majelis-majelis ilmu. Kita sangat bakhil Bahkan kita merasa rugi datang ke majelis ilmu. Kita merasa rugi untuk membeli buku agama. Kalau beli buku agama itu ditawar. Nawarnya pun ya luar biasa sampai lebih dari separuh harga ditawar. Ya, takut rugi. Ya, itu untuk ilmu agama. Tapi untuk ilmu dunia, untuk kepentingan dunia, bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kita nggak main tawar-tawar lagi, langsung ambil saja. Bahkan kadang-kadang kembaliannya pun nggak diambil. Nah, coba lihat adilkah kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memprioritaskan ya akhirat ini, bahkan menggunakan dunia ini untuk mengejar akhirat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, namun begitulah sebagaimana dikatakan oleh Umar, ya akan terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman fitnah-fitnah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud membuat anak-anak uh, apa namanya orang-orang dewasa beruban membuat anak-anak cepat tua ya yaitu menjadikan semua perkara menjadi terbalik ya menyimpang semua dari fitrah nggak masuk akal nah itulah dia fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini banyak hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal pada pada saat sekarang ini nah itu akan terjadi kata Umar apabila orang-orang tidak lagi mendalami ilmu agama Ya, mereka menuntut ilmu bukan untuk diamalkan. Ya, kalaupun mereka menuntut ilmu agama bukan untuk diamalkan. Ya, bukan untuk diamalkan, bukan untuk dikerjakan. <clears throat> ilmu hanya sebatas ya maklumat, pengetahuan yang tersimpan di dalam otak. Ya, tidaklah masuk merasuk ke dalam jiwa lalu tertuang dalam bentuk amal. Dan keuntungan dunia dicari dengan amalan-amalan akhirat. Yaitu munculnya fenomena ria di tengah-tengah manusia, fenomena sum'ah, fenomena ujub ya, seperti yang kita lihat sekarang ini semua di apa namanya kita katakan diberitakan, diceritakan, diumbar ya, dilakukan untuk tujuan-tujuan duniawi ya Ya ibadah-ibadah ini dilakukan untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan sebutan, mendapatkan keuntungan duniawi semata. Wal billah. Ya, tapi kita tidak ya, apa namanya jangan terseret kepada arus-arus fitnah ya di akhir zaman ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ria itu sebagaimana kita jelaskan kemarin ya, ya bisa menyusup ke dalam ilmu ya khususnya di dalam bab ilmu ya kemarin kita sudah sebutkan secara umum ya dalam semua amalan nah sekarang kita khususkan di dalam bab ilmu ria itu bisa menyusup ke dalam ilmu melalui beberapa sisi yang pertama dari sisi pakaian <clears throat> misalnya dengan memakai pakaian yang kasar compang camping ya koyak sana sini untuk menampakkan seolah-olah zuhud dan prihatin sebagaimana dilakukan oleh para eh, orang-orang tasawuf ya kalangan sufi sebagian mereka ada yang mengkhususkan jenis pakaian tertentu agar orang-orang memandangnya sebagai ulama dengan pakaian itu orang-orang menyebutnya alim si fulan ulama karena memakai pakaian yang mirip ulama ya pakai sorban gulungannya entah berapa gulungan ya ya apa namanya dan pakaian-pakaian yang yang dia pakai ya semata-mata untuk menunjukkan ya untuk eh, apa namanya memamerkan dirinya kepada orang-orang banyak bahwasanya dia adalah alim nah demikian bahwasanya dia adalah ulama nah nah ini adalah salah satu sisi yang bisa dimasuki riak di dalam bab ilmu nah kemudian ya di antara sisi lainnya adalah sisi perkataan ya ada sebagian orang yang menghafal hadis-hadis tertentu atau ayat-ayat tertentu ya dengan tujuan untuk berdialog dengan ulama atau untuk mengimbangi mereka atau untuk berdebat dengan orang-orang jahil atau untuk merendahkan mereka ya dapat juga dengan merendahkan suara dan melembutkannya ketika membaca Al-Qur'an untuk menunjukkan seolah-olah ia memiliki perasaan takut atau sedih ya nah demikian jadi ya sesuatu yang kita katakan tasanno dibuat-buat ya dari sisi perkataan sebagian orang me, me, apa namanya me, menghafal masalah-masalah tertentu ya supaya dia dapat ya seolah-olah berdialog dengan ulama jadi ya, kita katakan menampilkan sesuatu ya dengan tujuan untuk ya kita katakan mendapatkan sebutan untuk mendapatkan status Nah demikian. Ya dia hafal hadis-hadis tertentu supaya wah, masya Allah, si fulan ini hafal hadis, si fulan ini hafal Quran, si fulan ini mengerti masalah ini dan itu dan sejenisnya. Nah ini termasuk kita katakan sisi yang bisa dimasuki ria ya di dalam bab ilmu. Kemudian dari sisi perbuatan, ya seperti misalnya memanjangkan berdiri dalam solat untuk memamerkannya kepada orang lain, ya atau memanjangkan ruku atau sujud menunjukkan seolah-olah khusyuk dan tunduk lalu ia memperbagus solatnya karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya ya, dan sejenisnya seperti yang kita sebutkan kemarin ya kemudian yang keempat dari sisi tamu dan teman-teman yang mengunjunginya ya yaitu ia meminta seorang alim agar sudi seorang ulama agar sudi mengunjunginya atau dia mengunjungi ulama tersebut dengan tujuan supaya orang-orang mengatakan si fulan ini mondar-mandir kepada ulama ya ulama ulama kondang telah mengunjungi si fulan ya ahli ilmu sering mengunjunginya atau ahli ilmu mengenalnya ya dikenal di kalangan ahli ilmu dan sejenisnya ya jadi mengejar sebutan-sebutan seperti ini nah, sebagian orang ada yang menghinakan dirinya dengan membuntuti ya para ulama supaya dikatakan wah si fulan itu dekat dengan ulama padahal ini merupakan ya fitnah bagi al-matbu dan kehinaan bagi at-tabi maka dari itu Muhammad bin Sirin, kalau ada orang yang mengikutinya, maka beliau menghardiknya dan mengatakan, apa keperluanmu? Nah, apa keperluanmu? Sesungguhnya ini adalah fitnah bagi al-matbu, yaitu yang diikuti, kata beliau. Dan ini merupakan kehinaan ya bagi at-tabi yang mengikuti. Nah demikian. Kadang-kadang masuk ya perasaan ujub, perasaan apa namanya kita katakan bangga, ya pada akhirnya itu menyeretnya untuk berlaku ria ya di dalam ya, bab ilmu ini. Nah demikian Khonifuddin. Ya sebagian orang memamerkan jumlah gurunya yang banyak kepada orang-orang. Meskipun guru-gurunya itu adalah orang-orang yang jahil misalnya ataupun seorang ya kita katakan yang menyimpang dari sunnah ya, ya supaya dikatakan ia telah menuntut ilmu dari banyak guru dan sejenisnya. Nah ini semua adalah yang kita katakan madhahiru riya fi, fi, fil ilmi merupakan fenomena fenomena riya di dalam bab ilmu ikhwani dan para pendengar yang berbahagia. Ya, jadi hendaknya kita menjauhi hal-hal semacam ini ya, menjauhi hal-hal semacam ini. Oleh karena itu ikhwani berbicara tentang keikhlasan, ya kita harus ya apa namanya melakukan hal-hal yang bisa mendorong kita untuk ikhlas. Ya, mendorong kita untuk ikhlas ada beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk ikhlas dan menjauh dari ria. Yang pertama adalah hendaknya kita lebih menyalahkan diri sendiri ya dan e, menisbatkan kekurangan itu kepada diri kita. Ya, ya, sebagian orang ada yang ia ya, lebih cenderung dia menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa menggerogoti keikhlasan Ya, nah para ulama salaf dahulu ya diantaranya eh, Sahal bin Aslam ya menuturkan kepada kita bahwa Bakar bin Abdullah Al-Muzani ya adalah seseorang yang bila mana ia melihat kakek tua ataupun orang yang sudah tua lebih tua darinya maka ia berkata orang tua ini lebih baik dariku ia telah beribadah menyembah Allah jauh sebelum aku melakukannya Ya, dan, dan jika ia melihat anak muda, maka ia berkata, pemuda ini lebih baik dariku, karena aku lebih banyak melakukan maksiat dan dosa daripada dirinya. Nah demikian Ikhwanifuddin Dan ini akan menghilangkan sifat ujub ya Bangga kepada diri ya, Sebagian kita kan ya terlalu membanggakan diri Nah kalau ya dia berkata dalam dunia Aku lebih baik daripada orang-orang Nah, kalau dia kepada anak muda dia merasa dia lebih senior kan. Kalau kepada orang yang tua, ya dia seolah-olah ya mensejajarkan dirinya dengan orang-orang itu. Nah, demikian. Cobalah contoh ya sikap yang diambil oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau ya mengatakan kalau jumpa orang tua, orang yang lebih tua maka beliau mengatakan, "Nah, ini orang ini lebih baik dariku." ya dia lebih banyak beribadah kepada Allah dariku dan jika dia lihat muda atau orang yang lebih muda darinya maka ia mengatakan orang ini lebih baik dariku, orang ini jauh lebih sedikit mengerjakan maksiat daripada diriku. Nah demikian itu yang pertama. Ya hendaknya kita lebih mengarahkan telunjuk kita kepada diri kita sendiri, ya bukan kepada orang lain. Nah, bukan kepada orang lain. Nah, itu akan melahirkan sikap uh, apa namanya? Ya, jangan terlalu ya kita katakan open dengan urusan orang lain. Nah, ini termasuk tajasus yang sangat tercela, yaitu suka mengorek-ngorek ya kita katakan rahasia orang lain, mendengar-dengar berita orang lain dengan tujuan adalah memuaskan dirinya soal eh, supaya wah ternyata aku lebih lebih baik darinya. Nah, sebagian orang ada yang mengoleksi dua kesalahan sekaligus. Satu kesalahan tajasus dan yang kedua adalah kesalahan ujub kepada diri sendiri. Dia mengorek-ngorek berita tentang orang lain. Supaya apa? Supaya apabila dia tahu berita itu, ya maka dia berkata kepada dirinya, ah ternyata aku lebih baik darinya, ternyata aku lebih bagus darinya, ya ternyata aku lebih alim darinya, ternyata aku lebih soleh darinya. Nah orang ini telah mengoleksi dua kesalahan sekaligus. Yang pertama dia terjasus mencari-cari berita tentang orang lain, apa urusannya dengan orang lain. Nah ini adalah satu sikap yang sangat jelek dan tidak terpuji. Nah kemudian eh, kesalahan yang kedua adalah dia jatuh kepada ujub. Ya setelah dia tahu berita tentang orang itu, dia mengatakan kepada dirinya, ah ternyata aku lebih baik darinya. Nah demikian. Jadi untuk meraih keikhlasan hendaklah kita berlatih untuk lebih menyalahkan diri sendiri dan melemparkan kekurangan itu kepada diri kita sendiri. Ya, bukankah kita kalau menunjuk orang, ya jari-jari yang lainnya itu terarah kepada kita, hanya satu jari yang terarah kepada orang lain. Nah demikian. Yang kedua adalah sama sekali tidak terkecoh dengan pujian manusia ya sama sekali tidak terkecoh dengan dengan pujian manusia, sanjungan manusia. Sanjungan manusia itu ya kadangkala lebih eh, lebih mengarah kepada penyembelihan, ya menyembelih kita. Ya membuat ya apa namanya kita cepat berpuas diri, ya dapat membuat kita lupa diri ya dan membuat kita ya, jatuh kepada ya, sifat ujub dan sejenisnya maka hindarilah. Nah ini sudah kita bahas kemarin ya berkaitan dengan uh, kita katakan ya gila kepada pujian-pujian manusia ya. Maka janganlah kita terkecoh dengan pujian manusia. Janganlah pujian manusia itu ya menambah ya ketaatan kita ataupun apa membuat kita apa, membuat-buat ketaatan ya tasannu fitaah berbuat-buat seolah taat ya dengan pujian-pujian manusia itu. Nah demikian. Taib. Nah kemudian yang ketiga adalah selalu berupaya untuk menyembunyikan amal kebaikan. Nah ini juga sudah kita bahas ya kemarin ya bagaimana seorang itu ya hendaknya berupaya untuk menyembunyikan amal kebaikannya ya menyembunyikan amal kebaikannya dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Nah demikian. Taib. Nah eh, kemudian yang selanjutnya adalah ya yang keempat adalah khawatir akan kepopul eh, popularitas atau kepopuleran. Ya. Nah, ini adalah perkara yang juga ya kita katakan sangat ya mengganggu ya niat keikhlas niat dan keikhlasan, ya. Maka dari itu salah seorang ulama, salaf bahkan pernah ia ya, berdoa yaitu Ibnu Muhairis. Ia pernah berdoa ya Allah ya ya Rabbi, karuniakanlah kepadaku ketidakmasyhuran. Ya, karuniakanlah kepadaku ketidakmasyhuran. Jadi beliau berdoa untuk tidak masyhur. Ya, ini popularitas ini sangat ya kita katakan berbahaya bagi keikhlasan. Ya berapa banyak kita lihat ya apa namanya syuhrah ini telah ya membinasakan eh, pemi, apa namanya pemiliknya ataupun eh, penghuninya. Ya ada beberapa afatus syuhrah ya bencana-bencana yang ditimbulkan akibat syuhrah. Di antaranya adalah yang pertama ya akan mendorongnya untuk beramal untuk dunia ya iradatul insan bi amalihi dunia ya popularitas itu akan mendorongnya untuk beramal semata-mata untuk mengejar dunia nah itu dia ya salah satu di antara ya afat yaitu bencana dari syuhrah kemudian yang kedua adalah ria ya ria popularitas itu akan mendorong dia untuk berlaku ria nah demikian kemudian yang ketiga adalah Ya di antara afatus syuhrah, ya, bencana dari syuhrah itu adalah kiber, kesombongan. Ya, akan muncul di dalam hatinya kesombongan, takabur, ya angkuh. Ya, khususnya kepada orang lain yang yang menyebabkan dia ya, suka untuk merendahkan orang lain karena menganggap dirinya lebih populer, ya lebih hebat daripada orang lain dan akan mendorongnya untuk menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat ya ya maka ia ia pun menjadi orang yang ya kita katakan ujub ya yang takjub kepada dirinya nah kalau kita pikir-pikir tidak ada satu perkara pun yang patut kita banggakan ya hatta kita katakan ya dalam satu syair dikatakan ya ini adalah ya kita katakan peringatan kepada orang-orang yang yang ujub kepada dirinya ya ya mudhiral kibr ejaban bisuratihi Wahai orang-orang yang menampakkan kesombongan dan ujub takjub kepada uh, kepada dirinya sendiri. Undur khalaqa fa innan natin tasrib. Cobalah lihat ya, cobalah engkau sendiri dan dan coba lihat kotoran itu meliputi dirimu. faqara an nas fi ma fi butunihim mastash'arul kibr syabbanun wala syaibu. Kalaulah orang-orang itu berpikir apa yang ada tersimpan dalam perut mereka maka ya tidak ada seorang pun baik pemuda maupun orang tua yang eh, aral kibar yang yang yang patut dan layak untuk bersikap sombong ya nah untuk uh, untuk bersikap sombong nah demikian ya wahal fi ibni adam misal ra'si mukarramah adakah di dalam tubuh ibnu adam yang lebih dimuliakan daripada kepala ya kepala adalah per, uh, tem, uh, bagian tubuh yang paling dimuliakan pada tubuh Bani Adam wahwa bi khamsin minal aqdari madrub namun pada kepala itu ada lima kotoran ya anfun yasil wa udhunun rihuha samaku coba lihat hidung ya keluar ingus darinya ada tayang hidung kemudian telinga coba lihat ada kopok yang baunya itu seperti bau amis seperti ikan wal ainu marfudah wasagru mal'ub demikian juga mata coba lihat ada taik matanya kemudian sagr mulut itu coba lihat ada liurnya ya coba lihat kalau sudah ngences ya apalagi baru bangun tidur baunya bagaimana wah luar biasa ibn adam ya. wa ma'kulut turabi ghadan wahai ibn adam ya engkau akan dimakan oleh tanah besok aksir maka tahanlah dirimu fa innaka ma'kulun wa masyrub karena sungguhnya engkau akan dimakan dan akan diminum, akan hancur, lebur apa yang ada pada tubuhmu. Jadi enggak ada sesuatu yang patut kita sombongkan dari diri kita. Maka jauhilah dari sikap-sikap e, eh, tersebut. Nah kemudian yang keempat dari afatus syuhrah itu adalah ujub dan gurur. Ujub dan gurur. Ya, timbulnya munculnya perasaan ujub dan gurur, bangga kepada diri sendiri Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al Albani. Ya Rasulullah SAW mengatakan salatun munjiat wa salatun muhlikat. Ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan dan ada tiga perkara juga yang bisa membinasakan. Fa'ammal munjiat fataqullah fis sirri wal alaniyah wal qawlu bil haqqi fil radhi was sukht wal qasdu fil ghina wal faqr perkara yang bisa menyelamatkan itu adalah takwa kepada Allah pada saat tersendiri ataupun pada saat terang-terangan yaitu pada saat kita seorang diri maupun di tengah keramaian ya wal qaulu bil haq bi ridha was sakhab dan mengucapkan ya menyatakan kebenaran mengungkapkan kebenaran baik pada saat ridha baik pada saat suka senang maupun pada saat marah ataupun tidak suka wal qasdu fil ghina wal faqr dan bersahaja pada saat kita kaya maupun pada saat kita miskin. Ya. Nah, awamal muhlikat. Adapun perkara yang bisa membinasakan, perkara yang bisa mencelakakan adalah fahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturuti, wasyuhun muta dan kekikiran yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi dan ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri, ujub kepada diri sendiri, wa huwa hiya asyadduhunna. Dan inilah yang paling berat, yaitu ujub kepada diri sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah para pendengar yang berbahagia. Jadi afatus syuhrah ya, bencana syuhrah, bencana sifat ataupun sikap gila popularitas ya adalah yang keempat ujub hurur ya ujub kepada diri sendiri. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima hasad. Ya, kalau kita memiliki ya, kita katakan eh, penyakit hubus syuhrah ini, maka itu akan mendorong kita untuk hasad. Ya, hasad kepada orang lain, hasad yang tercela, hasad yang negatif, yaitu ingin agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari mereka dan berpindah kepada dirinya. Ini hasad yang tercela, hasad yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, demikian. Taib. Nah, kemudian yang keenam adalah akibat dari uh, eh, hubbus syuhra ini adalah takdimul mafdul alal fadil bisabab syuhra. Yang mendahulukan yang mafdul yang tidak afdal dan meninggalkan yang fadil yang meninggalkan yang afdal ya disebabkan syuhrah ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia nah demikianlah beberapa di antara ya afatu syuhrah. Maka salah satu di antara perkara yang bisa membantu kita untuk berlaku ikhlas adalah khawatir akan popularitas. Khawatir akan popularitas. Ya, Abdullah bin Mubarak menuturkan, Sufyan pernah berpesan kepadaku, <clears throat> janganlah sekali-kali kamu mengharapkan kemasyhuran. Aku tidak pernah mendatangi seorang pun kecuali ia melarangku untuk menjauhkan diri dari ketenaran ya dari ketenaran. Nah demikian khonifuddin. Firdin. wa iyyakum jami'an. Taib. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, tetaplah melakukan hal yang terbaik. Baik ketika memimpin ataupun dipimpin, ketika di depan maupun di belakang, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, maka janganlah itu mempengaruhi semangat kita di dalam beramal. Ya, janganlah itu mempengaruhi ya gairah kita untuk beramal. Ya tetaplah melakukan yang terbaik, tetap mengerjakan amal saleh. Ya, janganlah kita berubah apa namanya pendirian ya karena misalnya dicopot dari jabatannya atau diturunkan dari kedudukannya ya maka hal-hal seperti itu janganlah mempengaruhi dirinya ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi saw mengatakan hadis ini sering kita sampaikan ta'isa abdud dinar وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة يا إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعش رأسه ومغبر قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة in ista'dzana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa lam yusyaffa ya nabi mengatakan celakalah orang-orang yang menjadi budak dinar budak dirham dan budak pakaian jika mereka diberi apa yang mereka inginkan maka mereka akan suka ya namun bila tidak diberi maka mereka akan marah sungguh celaka mereka jika mereka terjebak di dalam duri maka tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkannya. Ini adalah kita katakan doa keburukan atas mereka. Maka amat beruntunglah kata Nabi, ya, amat beruntunglah seorang hamba yang mengendalikan tali kekang kudanya untuk berjalan berjihad di jalan Allah. Ya, dengan rambut yang yang acak-acakan dan kaki berdebu. Jika ia ditugaskan untuk menjaga, ya maka ia akan menjaga dengan baik. Bila ditugaskan fisaqah di apa namanya untuk memberi aba-aba kepada prajurit, ya maka ia memegang amanah itu dengan baik pula. Ya, jadi dimanapun dia ditempatkan, di garis depan, di garis belakang, di tengah, dimanapun ditugaskan dia melakukannya dengan baik. Dan meskipun ia meminta izin, dan orang ini apabila dia meminta izin maka orang tidak akan memberinya izin. Dan jika ia meminta pertolongan maka orang tidak akan mengindahkan permintaannya atau permohonannya. Ya, jadi orang ini ya dia tidak terpengaruh dengan apapun yang apa yang terjadi pada dirinya. Ya, apapun kedudukannya dimanapun kedudukannya dia tetap beramal soleh. Jika diletakkan di depan, dia bertugas dengan baik. Jika diletakkan di belakang, dia juga bertugas dengan baik. Ya, apapun dimanapun dia ditempatkan, dia siap sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin. Nah demikian. Nah contoh nyata itu sudah terjadi pada masa pada pada para salaf ya, para sahabat ya kisah uh, Khalid ibnul Walid yang mencerminkan keikhlasan beliau di dalam berjihad visabilillah Ya peristiwanya ketika Umar bin Khattab ya sebagai khalifah mencabut Khalid Ibnul Walid menjadi panglima kaum muslimin ya ketika ya dalam peperangan ya pengepungan kota Damaskus ya, ya dan perang Yarmuk ya Umar menulis surat kepada Ubaidah untuk memecat Khalid Ya, maka Khalid pun menyerahkan ya kepemimpinan kepada Ubaidah. Nah, dan ia tidaklah terpengaruh dengan pencopotan itu. Ia tetap berperang fi sabilillah, ia tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak terpengaruh dengan pemecatan tersebut. Nah, ini Khalid ini adalah kita katakan Khalid bin Walid adalah seorang yang patut kita contoh di dalam keikhlasan, ya, yang patut kita contoh di dalam keikhlasan, ya. Jadi hal itu tidaklah mengganggu ya kita katakan niatnya, tidak mengganggu amal kebaikannya. Dia tetap berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya dialah yang diberi gelar oleh Rasulullah SAW Saifullah al-Maslul ya pedang Allah yang terhunus nah demikian dan dia adalah contoh di dalam keikhlasan jadi intinya adalah ya hendaknya itu tidak mempengaruhi kita ya, tetaplah kita melakukan yang terbaik tetaplah kita melakukan amal kebaikan ya tetaplah kita melakukan amal soleh kita baik ketika kita memimpin ataupun dipimpin dimanapun kita ditempatkan nah kita tetap beramal soleh nah demikian nah ini adalah salah satu perkara untuk meraih keikhlasan. Nah, kemudian ya menjauh dari yang namanya pintu penguasa. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya barang siapa yang mendatangi pintu penguasa maka dia akan terfitnah. Banyak sekali fitnah-fitnah di sana yang bisa ya apa namanya mengurangi ataupun mencabut keikhlasan dari hati kita. Ya karena kebanyakannya kita katakan kalau kita berada dekat dengan pusaran kekuasaan, biasanya orang-orang melakukan semua kebaikannya untuk ya mengejar ya eh, status dan kedudukan ya fenomena mencari muka ya mencari pujian menjilat itu ada pada ya daerah-daerah kekuasaan atau yang dekat dengan yang namanya kekuasaan maka dari itu coba contoh ya sikap yang diambil oleh uh, uh, Sa'ad bin Abi Waqqas ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya uh, Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengisahkan bahwa ayahnya ya yang eh, bernama Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada, sedang berada bersama kambing-kambing peliharaannya. Dia jadi dia menjauh dari pandangan manusia, dia menggembalakan kambing. Sa'ad bin Abi Waqqas menggembalakan kambing. Ketika itu datanglah putranya yang bernama Umar. Ya, ketika saat melihat Umar spontan ia, ia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari keburukan orang ini." Nah, ketika Umar telah uh, ketika Umar telah selesai ya ataupun uh, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas telah selesai mengembalakan kambingnya ia berkata ya oh, Umar berkata kepada ayahnya itu wahai ayahku apakah engkau senang dengan keadaan seperti ini jadi penggembala kambing ya sementara orang-orang ya sedang berebut-rebut kekuasaan di kota ya orang-orang sedang berebut-rebut kekuasaan di kota apakah engkau Eh, senang dengan keadaan seperti ini ya maka ya Umar bin uh, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ya diamlah kamu wahai Umar sesungguhnya aku pernah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna yuhibbu al-abda taqiyal ghaniyal khafi sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa ya hamba yang yang suci, yang naki, dan yang khafi, yang tidak mencari ketenaran. Nah demikian, yang tidak mencari ketenaran. Nah itulah salah satu perkara yang bisa eh, apa namanya eh, men, eh, menjaga keikhlasan kita, yaitu ya menjauhkan diri yang dari namanya pintu eh, pintu-pintu penguasa. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah ya bergairah atas amal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain ya bergairah ketika melakukan amal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Ini adalah tanda ikhlas, yaitu bergairah atas amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang eh, apa namanya? manfaatnya itu bukan terpulang kepada dirinya, tapi manfaatnya terpulang kepada orang lain, ya. Nah, melakukan amalan yang manfaatnya untuk orang lain itu tentunya membutuhkan keikhlasan itu, ya Nah, kadang-kadang orang itu beramal, dia lihat dulu apakah ada manfaatnya dan ke, ke, keuntungannya untuk diriku. Ya. Nah, seperti itu. Ya, biasanya orang mengamal beramal soleh ya pakai prinsip begini. Ya, sekali mengayuh dayung dua, dua tiga pulau terlambaui kan begitu ya. Ya, sekalian beramal, sekalian ada manfaatnya untuk dirinya. Nah, salah satu di antara ya perkara yang bisa membantu keikhlasan adalah hendaknya kita tetap bergairah atau lebih bergairah ya melakukan amalan-amalan yang manfaatnya itu dapat dirasakan oleh orang lain yang manfaatnya lebih tersebar ya kepada orang lain nah demikian Taib. nah kemudian ya yang kedelapan adalah menyukai pemberian Allah kepada ya hamba-hambanya yang mukmin menyukai pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin dan nah, ini untuk mengikis sifat hasad Nah, hendaknya kita ya bergembira ya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba hambanya ya kepada saudara kita ya kepada eh, sahabat kita bila dia mendapat nikmat kita turut bergembira. Nah, ini merupakan salah satu ya di antara eh, kita katakan tanda-tanda keikhlasan. Taib. Nah, kemudian yang kesembilan, tidak terpengaruh atas pemberian orang ataupun sebaliknya ya, dengan pemberian kadang-kadang ya apa namanya pemberian-pemberian ini bisa mengganggu keikhlasan. Maka janganlah kita terpengaruh atas pemberian orang, ya, hadiah misalnya dan sejenisnya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah sabar atas perjalanan panjang. Ya, nah ikhwani fiddin azanillah jami'an ya tentunya ya eh, perjalanan kita di atas muka bumi ini berjalan menuju Allah itu adalah perjalanan yang panjang. Kalau kita pikir-pikir, kita baru mulai berjalan. Di hadapan kita terbentang perjalanan yang sangat panjang dan itu butuh kesabaran. Ya, kita butuh kesabaran, kita butuh keistikomahan. Nah, kita menyadari bahwasanya perjalanan itu sangat panjang dan butuh kesabaran. Maka hendaknya kita sabar atas perjalanan yang panjang ini. Nah, ya tetap istiqomah di atas keikhlasan. Sebagaimana kita katakan, mempertahankan itu ya tentunya lebih berat daripada merebut. Ya, mempertahankan itu lebih berat daripada merebutnya. Maka dari itu, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, pertahankanlah keikhlasan itu dengan sabar. Ya, pertahankanlah keikhlasan itu dengan memupuk kesabaran di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan ya dengan kitmanul ilm karena waktu yang sudah tidak memungkinkan mungkin untuk pembahasan kitma, eh, dosa menyembunyikan ilmu ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah demikian saja mungkin per, uh, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri tentunya dan eh, para pendengar yang berbahagia. Ya, nah demikianlah aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum wal isairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah, sekurang jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz dan demikianlah ikhwatul iman rahimakumullah pendengar radio Raja dimanapun Anda berada. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Isan Al-Maidani hafizhullah dari pembahasan Al-Kabair dan insyaallah pembahasan mengenai bahaya menyembunyikan ilmu akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543 dan untuk kesempatan pertama kami akan angkat pertanyaan di line telepon halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ah. di mana dengan Abu Muhammad di Pematang Center Sumatera Utara. Silakan Abu Muhammad. Nah, eh, ini mau mau nanya Ustaz, apakah kalau kita haji atau perlu kita itu uh, sama setelah kita melaksanakan haji atau perlu kita itu menggunakan haji, nama haji kita itu di, da di dalam masyarakat kita atau tidak perlu menggunakan nama haji itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Syukron. Ya. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama ya dari sisi ya kita katakan hukumnya dulu ya. Ya tidak ada sebutan-sebutan seperti itu. Haji fulan, haji fulan. Ya, di dalam syariat ya Nabi SAW tidak pernah memakai gelar itu. Padahal beliau adalah haji ya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat-sahabat yang mulia, ya para tabiin, ya, ya seperti Said Ibn Musayyib, ya, Said, uh, Uwais Al-Qarni yang berhaji bersama orang tuanya, haji yang istimewa kan begitu ya dan demikian juga tabi tabiin seperti ya Imam Malik dan lain sebagainya mereka semua tidak ada yang memakai gelar haji haji Malik kan begitu ya haji Syafi'i dan lain sebagainya Nah, jadi ini adalah satu hal yang ya kita katakan tidak ada contohnya ya dari para salaf kita. Nah, kalaulah itu baik, tentunya mereka lebih dulu ya me melakukannya. Mereka lebih dulu membubuhkan ya gelar haji itu pada nama mereka, tapi mereka tidak melakukannya. Maka cukuplah bagi kita apa yang telah mereka contohkan. Al khairu fit iman salaf, wasyaru fit iman khalaf. Ya kebaikan itu adalah dengan mengikuti kaum salaf dan keburukan itu adalah ya dengan apa apa-apa yang diada-adakan oleh ya para generasi ya belakangan. Nah demikian. E, kemudian yang kedua ya amal-amal yang lainnya juga nggak ada gelarnya. Apa bedanya haji dengan puasa? Apa, apa bedanya haji dengan zakat? Apa bedanya haji dengan umroh? Bagaimana dengan orang yang baru berumroh belum berhaji? Apakah dipanggil dia umroh fulan? Kan tidak ya jadi ya tidak ada ya uh, apa namanya gelar-gelar ini untuk amal-amal yang lainnya maka tidak ada juga untuk amal haji nah kemudian yang ketiga perkara ini bisa mendorong orang untuk ria ya bangga ujub kepada dirinya ada sebagian orang yang marah kalau nggak ditulis hak di situ ya kalau nggak ditulis hak dia awal namanya marah dia Nah, coba lihat Ikhwanul fiddin para pendengar yang bahagia ini mendorong seorang itu untuk ya ujub, ya bangga kepada diri, kemudian eh, mendorong dia untuk sum'ah, ya memperdengarkan amalnya, memperdengarkan hajinya itu. Nah ini bisa menggerogoti keikhlasannya wal billah. Jadi amal itu harus kita jaga sebenarnya. Ya sebelum kita beramal, pada saat kita beramal dan eh, setelah kita beramal. Ya sebelum kita beramal, pada saat kita beramal kita jaga dia itu dari riak dan setelah kita beramal kita jaga itu dari sum'ah dan ujub. Nah demikianlah wallahu alam bishawab. Nah, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat ya. Ada pertanyaan Ustaz hmm? dari beberapa penanya kita. Yang eh, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita Ya, bolehkah kita menuntut ilmu dunia yang tujuannya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dunia saja? Ya, uh, alhamdulillah ya salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, uh, pertama-tama ya tentunya hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Nabi yang berbunyi man ta'allamal ilma. Ya, man ta'allama ilman ya mimma yubtagha bihi wajhullah yang ilmu itu seharusnya ya dituntut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjelaskan kepada kita sifat dari ilmu tersebut ya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Nah itu sifat bagi ilmu yang disebutkan uh, setelah isim nakirah ini ya ilman. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i. Ya, tadi sudah kita jelaskan juga ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia, ya, ilmu dunia kalau kita tuntut itu untuk semata-mata mengejar dunia itu tidak masalah. Ya, ya tidak masalah karena tidak disyaratkan di dalamnya harus uh, ikhlas. Ya, harus ikhlas. Ya, tidak disyaratkan di dalamnya itu. Hanya saja kalau dia meniatkannya lillah, ya, niatnya itu untuk misalnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain, Ya, Nabi SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, baik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, maka dia berpahala. Tapi kalau dia meniatkannya itu semata-mata untuk dunia, maka dia tidak dapat apa-apa. Ya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal tersebut. Ya, dia tidak mendapatkan pahala dari amal itu, ya, karena dia tidak niatkan itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia lakukan itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya artinya dia menuntut ilmu dunia itu dengan tujuan untuk membantu orang lain, ya untuk apa namanya misalnya untuk uh, untuk uh, me membantu orang lain ya. Uh, jadi dia dia wakafkan ilmu dunianya itu untuk membantu orang lain untuk kemaslahatan orang banyak, maka ini dia dapat berpahala, dia berpahala ya dengan apa yang dilakukannya itu. Wallahu alam bisawab. Nah, adapun ya kalau dia sama sekali tidak meniatkan itu, ya kita katakan tidak meniatkannya lillah, ya tidak ada masalah ya di dalam hal ini. Wallahu alam sawab. Karena ancaman-ancaman ini berkaitan dengan ilmu syar'i. Ya, wallahu alam bishawab. Hmm, sekarang akhir atas jawaban Ustaz dan selanjutnya masih dipesan singkat ada pertanyaan dari Marni di Jakarta Barat. Barakallahu fiik ya Ustaz, bagaimana bila seorang yang tidak menyampaikan ilmu yang didapatnya kepada orang lain dikarenakan ilmunya yang masih sangat terbatas dan dikarenakan pula tidak pandainya ia dalam berkata-kata e, sehingga ditakutkan orang yang mendengarkan nanti malah salah memahami penjelasannya yang mungkin tidak gamblang. Apakah hal demikian tersebut masuk dalam hal menyembunyikan ilmu? Jazakallahu khair. Uh, iya, ya sebenarnya, sebenarnya uh, masalah uh, dosa menyembunyikan ilmu belum kita bahas. Masih kita singgung judulnya ya, tapi sudah ditanyakan isinya. ya. ya, ya tidak mengapa, ini menunjukkan antusias kita untuk mengetahui kebenaran yang mengetahui ilmu ya uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membuka uh, jalan ilmu ini bagi kita dan menjadikan kita orang-orang yang ya semangat untuk uh, menuntut ilmu. Ya tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya balighu ani walau ayah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Jadi ini perintah dari Nabi untuk menyampaikan syariatnya, untuk menyampaikan ilmu agama ini kepada siapa saja. Ya, ada ancaman orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi itu dilakukan menurut kemampuan yang kita miliki dan ilmu yang kita miliki. Ya, kemampuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki. Nah, e, kalau misalnya kita mempunyai e, sebatas mengajak, mengarahkan, ya arahkan orang kepada ilmu. Ya kita tidak mampu berkata-kata, ya arahkan dia kepada orang yang mampu berkata-kata, yang mampu untuk menjelaskan secara e, gamblang kepada orang ini. Ya, apapun yang kita, potensi yang kita bisa miliki untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Nah, kalau kita, saya Ustaz tidak bisa ngomong, ya bawa dia kepada orang yang bisa menjelaskan dengan benar atau dengan baik kepada orang ini. Ya, kita tahu itu. Kita tahu tempatnya, kan begitu ya. Kita tahu di mana wadahnya, kita tahu di mana sarananya. Kita bawa dia kepada sarana itu. Nah, kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dia Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Ya, andai kata Allah memberikan hidayah kepada seorang, seseorang itu melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada kamu memiliki harta yang yang kita katakan yang berharga. Nah, kalau pada masa itu harta yang berharga itu unta yang merah, kalau sekarang misalnya kita katakan mobil mewah, lebih, lebih berharga dari itu semua. Ya, itu hidayah yang kita sampaikan ya kepada orang lain, ya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung kita menjadi perantaranya ya man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya jadi kita harus mengerahkan potensi-potensi yang kita miliki jadi dakwah itu kalau kita artikan secara uh, lebih luas maka mencakup juga orang yang mengajak ya bukan hanya dengan lisannya ya dengan perbuatannya ataupun sekedar dia menuntun orang itu kepada jalan yang harus dilaluinya Nah itu juga termasuk salah satu ilmu yang harus kita eh, dermakan. Itu termasuk zakat ilmu juga. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, dan bagaimana Ustaz dengan seseorang yang e, berdalil pada berligu ani walau ayah tadi dengan e, ke ke apa ke kekurangan ilmunya yang memiliki ilmu sedikit tapi dia sudah berceramah kemana-mana Ustaz? Ya tentunya ini dia telah melanggar baligo ani walau ayah. Ya, baligo ani walau ayah. Dia telah melanggar hadis ini. Nah, melalui hadis ini Nabi mengatakan ya, secara uh, makna apa namanya? secara kontekstual maknanya adalah jangan sampaikan yang bukan dariku, itu maksudnya. Ya, yang bukan dariku, yang bukan dari Rasul itu bukannya saja kontennya tapi juga isinya. Ya, kalau kita misalnya menyampaikan satu ayat hadis ya, tidak eh, menurut apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukan dariku, bukan dari Nabi saw. Ya, jadi dia telah melanggar hadis ini sebenarnya. Jadi eh, sabda Nabi balighu ani walau ayah ya. Makna kontekstualnya adalah jangan sampaikan yang bukan dariku. Ya, jangan sampaikan yang bukan dariku, sampaikanlah yang dariku walaupun satu ayat. Nah, demikian kita mengartikan dan memahami hadis ini. Jadi, hadis ini juga sekaligus sebagai larangan yang menyampaikan apa-apa yang bukan dari Nabi sallallahu Dan bukan dari Nabi itu ya bukan dari Quran dan Sunnah atau dari Quran dan Sunnah tapi maksudnya bukan dari Nabi bu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan antara Allah dan Rasulnya seperti misalnya kita kan kelompok-kelompok yang menyimpang dia menggunakan ayat atau hadis tapi maksudnya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya nah ini bukan dari Nabi ya, ini bukan dari Nabi Alaihi Wasallam, seperti orang-orang khawarij yang membacakan ayat Ya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun untuk mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan para pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa. Nah ini bukan dari Allah dan Rasulnya ya walaupun yang disampaikan itu ayat tapi maksudnya bukan seperti itu jadi hadis nabi ini menekankan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu itu ya dari nabi saw walaupun yang kita ketahui itu cuma ya sedikit ataupun satu atau dua ayat atau satu atau dua hadis nah demikian wallahu alam bisawab Nah, syukran jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Dan uh, rupanya waktu yang uh, sudah uh, habis tadi ya, yang tidak mencukupi dan pula pembahasannya belum selesai Ustaz. Mungkin insyaallah akan dilanjutkan yeah. pada kesempatan yang akan datang Ustaz ya. Dan yeah, iya, mungkin ada kesimpulan untuk menutup acara di kesempatan hari ini Ustaz. Silakan. Ya, ya para ikhwan fiddin azanillahu jami'an. Ya, kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-38 yaitu menuntut ilmu dunia, ya afwan menuntut ilmu untuk tujuan dunia dan e, larangan juga ataupun dosa menyembunyikan ilmu. Ya kita sudah bahas poin yang pertama yaitu menuntut ilmu untuk tujuan dunia dan kita sudah jelaskan tadi ya ancaman-ancamannya, hadis-hadisnya, kemudian juga ya cara-cara kita untuk men, apa menyelamatkan diri dari e, e, dosa ini ya kemudian juga bagaimana kita bisa meraih e, keikhlasan ya di dalam beramal khususnya di dalam menuntut ilmu ya dan e, juga intinya adalah hendaknya amal yang utama ini janganlah menjadikan bencana bagi kita ya ketika kita tidak menuntutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal ini menaikkan derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum utul ilma darajat. Tapi jika kita lakukan itu bukan karena Allah, maka nasibnya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang telah menuntut ilmu, ya, mengajarkannya dan membaca Quran. Allah katakan kepadanya, kadabta, engkau dusta. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret ya pada wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ini adalah amal yang utama. Janganlah kita, eh, janganlah, jangan sampai ya amal yang utama ini justru mencampakkan kita ataupun menggelincirkan kita ke dalam jurang neraka jahanam wal billah. Nah, demikianlah para ikhwah jami'an. Mudah-mudahan kita ya apa namanya eh, dapat eh, mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mukhlis, orang yang selalu senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas keikhlasan. Dan ingatlah tadi pesan dari para salaf sesungguhnya menuntut ilmu itu berat, namun yang lebih berat lagi adalah menjaganya. Dan yang lebih berat lagi adalah mengamalkannya dan yang lebih berat lagi adalah selamat dari ujian-ujiannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu kali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.